الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين أزن الله وإياكم الحمد لله kita akan melanjutkan uraian dan pembahasan kita dengan pengantar tarikh Islami bersama kitab Tarikh Tashri' al-Islami karya dari Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah taala dalam uraian yang berkaitan dengan sejarah penetapan syariat serta era yang dilewati oleh syariat serta tokoh-tokoh dan keutamaan dari setiap era tersebut. Pada pertemuan kedua kita hari ini, kita akan membahas tentang al-adwar atau ad-daur tentang fase dan tahapan-tahapan dari tasyri itu. Bagaimana kemudian fikih Islami melewati jalan yang berliku melewati rintangan waktu, cobaan dari musibah dan peristiwa hingga kemudian menjadilah dia sebagai fikih Islam yang terus akan digali manfaat dari fikih tersebut untuk menyelesaikan setiap problematika umat sampai tegaknya hari kiamat nanti. Maka ikhwan fi din azinallahu wa yakum. Namun sebelum itu ada perkara yang ingin kami sempurnakan dari pembahasan yang tadi pagi dalam pertemuan pertama kita ketika penulis rahimahullah taala menjelaskan kepada kita tentang perbedaan antara fikih dan syariat ya perbedaan antara fikih dan syariat telah disebutkan bagaimana perbedaan antara keduanya dan beliau kemudian menyebutkan di antara perbedaan yang lainnya yang itu hendaknya menjadi perhatian kita dan sesungguhnya pengetahuan kita akan perkara itu memberikan kepada kita ruang yang luas dalam menyikapi apa yang terjadi dari perbedaan para fukaha dalam mensikapi apa yang terjadi dari perbedaan istihad, ya di antara para ulama tersebut serta demikian pula apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin dari perbedaan ijtihad dari perbedaan arah ya dalam mereka mengikuti suatu pemahaman apakah terhadap madhab tertentu dari madhab-madhab yang Islam ataupun dalam perkara yang lainnya paham ya? Baik seperti yang disebutkan dalam halaman 7 dari kitab berkata penulis rahimahullah taala واحكام الفقه في الجملة واجبة الاتباع لأنها مستنبطة بظن غالب الفهم ولا يجوز تجاوزها كلها كلها أو جملتها لأن الله تعالى أمر باتباع العلماء وللأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم dan hukum fikih secara global ini wajib untuk di, diikuti tentunya. Hukum fikih secara global wajib untuk diikuti karena dia diambil ya disimpulkan ya dari dhannul ghalibul fam dari persangkaan terbesar dalam suatu pemahaman dan tidak boleh untuk melampaui apa yang ada di hukum-hukum tersebut baik secara keseluruhan ya ataupun kebanyakannya tidak boleh kita lewat ya artinya bahwa apa yang datang dari ahkamul fiqhiyah ini ya wajib untuk kita ikuti secara global karena dia memberikan kepada kita arah jalan tentang apa yang telah kita sebutkan di awal pembahasan bagaimana kita mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baik dalam bentuk menegakkan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala ataupun dan demikian pula apa yang menyebabkan hak manusia manusia hak makhluk Allah yang yang lainnya ya maka itu wajib untuk diikuti ya secara keseluruhannya secara global dan tidak boleh untuk kemudian di tinggalkan, dilewati semuanya atau sebagian besarnya karena Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti para ulama ulul amr. Kemudian ayat itu telah kita ketahui. Kemudian beliau mengingatkan, "Wallahu subhanahu amara bittiba'i dhannil ghalibil fahmi fima la yujad fihi nassun qati'un." Dan Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mengikuti persangkaan yang besar dari pemahaman dari apa yang tidak didapatkan dalamnya nas, keterangan yang qati, yang memutuskan perkara. Keterangan yang jelas, yang sharih jelas, ya. baik Lakin yajuzu ihmalu walakin lakin yajuzu ihmalu qaulin au hukmin nabi'in min ijtihad al-bashari wal akhdhi biqaulin biqauli au ijtihadi إيه؟ آخر والآخر بقول أو اجتهاد اجتهاد آخر يحقق المصلحة أو يتجاوب مع العرف عملا بمبدأ الاستحسان الحنفي القائم على المصلحة أو العرف ولا ضير في ذلك kemudian bila ingatkan tetapi boleh untuk mengabaikan satu perkataan atau satu hukum tertentu yang terlahir dari istihad manusia dan mengambil satu perkataan atau istihad yang la, yang lain yang mana perkataan dan istihad tersebut yuhakikul maslahah mewujudkan maslahah yang ingin kita capai itu adalah maslahat syariah maslahat al-muhaqqaqah yang memang dia dituntut dalam syariat Au yatajawabu mal urfi atau dia ya menjawab ya bersesuaian dengan apa yang ada dari urf. Ya. Memiliki korelasi dengan urf. Ya. Sebagai bentuk pengamalan dari mabda al-istihsan al-Hanafi. Mabda al-istihsan al-Hanafi ya yang dia tegak di atas maslahat dan urf wala dan tidak ada kemudaratan dalam perkara itu. Dalam kalimat ini, Syekh rahimahullah taala ingin mengingatkan kepada kita bahwa apa yang disebutkan dari kewajiban mengikuti apa yang merupakan ahkam, hukum-hukum, ketetapan yang dia datang dari perkataan para ulama dalam perkara syariat ini bersifat kewajiban yang umum ya dalam perkara syariat itu. Adapun dalam rincian apa yang didapatkan dari hukum tersebut dari perkataan para ulama maka di sana tidaklah ada kewajiban untuk mengikuti semua apa yang ditetapkan. Apa maksudnya? Secara global diikuti. Ya, karena kita diperintahkan untuk mengikuti para ulama dan tidak ada makna dari perintah untuk mentaati para ulama kecuali dengan mengambil hukum yang mereka tetap tetapkan. Kan begitu ya? Tetapi itu secara global, secara umum. Ya. Adapun dalam perkataan dalam satu permasalahan secara spesifik poin per poin dari satu permasalahan maka saya mengingatkan di sini boleh kita mengabaikan perkataan atau hukum dari seorang alim ya yang dia hasilnya la istihad basyari ya dan mengambil pendapat atau hukum yang lainnya dengan kata lain tidak diwajibkan kita mengikuti satu orang ulama biainihi secara spesifik dalam semua perkara perkara ya yang penting yang diinginkan adalah tahqiqu al-manat mencapai target yang diinginkan yang diperintahkan dalam syariat itu apa ya husul atau jalbu al-maslahah ya wa takthiruha Wadaful, daf'ul madarrah wa taqliluha. Yang penting bagaimana diraih maslahat dan memperbanyak maslahat itu dan bagaimana menolak dan menghindari mudarat atau paling tidak memperkecil mudarat yang ditimbulkan. Nah, ini perkara yang mengingatkan kepada kita akan tidak bolehnya jumud dan taklid kepada seorang alim. Ya. Naam mahma balagha minal ilm. Bagaimanapun ia telah sampai pada tingkatan il, ilmu, ya. Dan beliau tegaskan sesungguhnya ini adalah perkara yang jelas, ya. Kalau kita lihat dengan apa yang terjadi dengan keadaan para sahabat sahabat ridwanullah alim ajmain. Mereka mengamalkan apa yang datang dalam ayat ini dari perintah bertanya kepada ahlul ilmi. Maka mereka bertanya kepada para sahabat, siapa di antara mereka yang memiliki ilmu tentang permasalahan yang mereka ada hadapi tanpa melihat itu siapa? Ya, apakah dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atau Umar bin Khattab atau bahkan sekalipun dia adalah sahabat Abdullah bin Abbas atau sahabat yang Islamnya belakangan dan hanya hidup bersama Rasulullah selama empat tahun. Abu Hurairah. Hurairah. Ya yang jelas siapa pada mereka ada dalil dan keterangan, ya, maka mereka pun mengikuti apa yang datang dari arahan para sahabat tersebut, ya kan? Jadi mereka tidak menjadikan satu figur tertentu yang mereka jadikan panutan sebagai bentuk pengalaman eh, pengamalan dari firman Allah, ya. Fas'alu ala kuntum la ta'lamu atau wati Allah wati Rasul wa ulil amri minggu. Jelas ya? Itu dalam praktek seperti itu. Kemudian saya menguatkan dengan mengatakan ini amalan bistihsanil hanafi. Kemudian dia ingatkan apa yang masyhur dalam perkara usul. Ya, kita tahu dari tabiat sifat madhab Imam syafii rahimahullah taala. Di antara kalimat beliau yang sair yang populer adalah apa? Menistahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik suatu perkara, maka dia telah membuat syariat. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah tadi antara para ulama yang, yang tegas dalam perkara wajibnya kita kembali kepada nas-nas syari, syariat dan kemudian kita berhati-hati dalam mengembangkan nas-nas tersebut. Meskipun para hakikatnya beliau berbeda dengan guru beliau, yaitu siapa? Imam Ma, Imam Malik. Ya, di mana Imam Malik bin Anas lebih sempit lagi dari Imam Asy-Syafi'i dalam artian bahwa beliau mencukupkan dengan apa yang datang dari nas dan apa yang merupakan amal ahlul Madi, Madinah. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengenakan apa yang ada dari pemahaman bahasa Arab, ya. Kemudian beliau pun orang pertama yang kemudian menuliskan kaidah-kaidah usul fikih, ya, yang dengannya seperti kata Imam Ahmad adalah kami sebelum adanya Imam Ash-Syafi'i di bawah kekuasaan Ahlul Ra'i. Ya, karena mereka sangat kuat dalam i'malul fikir. Ya, dalam istifrat al dalam ijtihad mereka kuat dan itu karena tabiatul hal. Karena faktor keadaan, ya, seperti yang akan dijelaskan nanti dalam tatawur tingkatan-tingkatan fikih itu sendiri. Paham ya? Ya. Yang diantara disebut oleh para ulama karena kildatul ahadith bainahum karena sedikitnya riwayat-riwayat yang ada di antara para ulama yang disebut sebagai ahlul ra'i dari, dari madrasah uh, fuqaha yaitu Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau ya sehingga menuntut mereka untuk kemudian sangat jitu ya berusaha untuk mendalami dalil dan mengambil faedah hukum darinya dengan berbagai metode dengan berbagai metode ya sehingga mereka kuat. Nah, adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala maka beliau menyelisih ahlu ra'i dalam perkara tersebut karena beliau kembalikan kepada nas-nas dan beliau sangat kuat berpegang kepada nas tetapi beliau tidak <coughs> menafikan i'mal al-fikir adalah guru di antara guru-guru beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan darinya lah beliau kemudian mengambil apa yang ada dari madrasah Imam Abu Hanifah. Tetapi beliau tidak seperti kemudian apa yang datang dari madhab Hanafi tadi. Ya, maka dalam masalah istihsan, ya madhab Syafi'i termasuk madhab yang ketat dalam hal ini. Beda dengan madhab Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Ya, yang mereka luas dalam hal istih, istihsan. <coughs> Meskipun tentunya mereka punya kaidah-kaidah dalam perkara tersebut. Dan mereka sangat luas, ya. Dan sangat, demikian luasnya mereka sampai terkadang terjadi istihsan yang dia musadamah linnas bertabrakan dengan nas ya bertabrakan dengan dengan nas yang kemudian <coughs> inilah sebab adanya diskusi yang panjang antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan Muhammad bin Hasan Syaibani antara Imam Syafi'i dalam tabwid dalam judul-judul bab dari sahihnya dengan para ulama dari madrasah ahlu Ra'i tersebut Jadi seperti yang beliau isyarakan meskipun Imam uh, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala <coughs> yang benar <coughs> tidak mengkhususkan rudud beliau dalam kitabul jami dalam bab-bab hadis-hadisnya kepada ahlu ar-ra'i atau madrasah Abu Hanifah tidak mengkhususkan. Beliau juga ya meluruskan apa yang ada dalam madhab Syafi'i yang berkembang ya ataupun dalam madhab Maliki ataupun ya Hambali ya dari apa yang menyelisihi nas maka beliau datangkan judul tabwib seperti itu yang ingin kita ingatkan bahwa madhab Hanafi dalam istihsan sifatnya apa tadi? Tawas tawassu luas. Paham ya? Baik. Nah, Syekh mengingatkan bahwa apa yang berkaitan dengan mengikuti seorang alim mujtahid dalam suatu permasalahan lalu meninggalkan ia dalam permasalahan yang lain dan mengikuti alim yang lain, mujtahid yang lain. Paham ya? Ya? Ini adalah perkara yang la dhaira fihi Tidak ada masalah tidak ada kemudaratan di dalamnya. Ya? Di samping apa yang telah disebutkan tadi dari tidak adanya ketetapan dalam syariat yang memerintahkan kita untuk memulangkan perkara ilmu, bertanya kepada ulama, ahlu zikir, kepada seorang alim di ainihi, ada tahdid ya juga dengan beramal dengan apa yang ada dari mabda al-istihsan al-hanafi ya itu sebabnya beliau mengatakan mabda istihsan al-hanafi al-qaim al maslahah awil urf yang dia didasarkan kepada maslahat dan urf gitu ya tapi kita ingatkan tadi bahwa sesungguhnya istihsan ini pun ada babitnya Istihsan kalau kita lihat dalam masadir masadir at-tasyri' dalam adillatu syariah termasuk dalam kategori adillatu syariah al-mukhtalaf fihi ya karena adillatu syariah ya ada dua nau'an qisman adillatu syariah al-muttafaq alaihi dia adalah Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas ada khilaf dalam masalah ijma' ya. Ada juga khilaf lebih luas lagi dalam masalah kias. Namun yang tepat dalam masalah ini bahwa mereka adalah masadir tasyri. Hanya kemudian para ulama ingatkan bahwa ini pun terbagi dua martabah, ala martabatain, adilatus syar'iyyah, al-asliyah, Qur'anan wa sunnah, dan ada syar'iyyah, at-tab'iyyah, yaitu ijma' dan kias. Disebut tab'iyyah bahwa ada ketentuan dari ijma' dan kias, yaitu tidak boleh bertentangan dengan nas. Jelas ya? La ijma'a fi mukhalafatin nas wala qiyasa fi mawridin nas. Ya. Baik. Kemudian baru setelah itu yang kedua adilatus syar'iyyah al-mukhtalaf fihi eh, ya al-mukhtalaf fiha yaitu apa? istihsan, istis istishab, ya kemudian masalah al-mursalah, ya. Itu diantara perkara-perkara yang disebutkan dari adillah asy-syar'iyyah al-mukhtalaf fiha. Baik. Maka istihsan ini pun ada aturannya sebenarnya. Oleh karena itu, di antara contoh kitab yang paling banyak mengupas tentang masalah e, istihsan yang kemudian bertentangan dengan dalil syariat, bahkan kemudian ada istihsan yang lebih tepat untuk taklil sebagai pembenaran atas hukum dalam masalah tersebut adalah kitab yang telah kita sebutkan tadi A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau menyebutkan situ tentang ya perkara-perkara kias ya dan apa yang dipakai oleh Ahnaf ya mazhab Hanafi dari kias yang dengannya mereka menetapkan satu hukum, satu permasalahan yang itu ternyata bertentangan dengan dalil yang datang dalam masalah tersebut. Kemudian beliau bawakan wal qiyasus sahih bahwa kias yang benar dalam masalah itu adalah ini. Ar-ra'yu ar-ra'yu ya al-wajih bahwa ra'yu yang benar dalam perkara adalah seperti ini. Beliau ingatkan. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa kalau begitu sebenarnya dia istihsan ini juga ada doabitnya, ada syarat dan ketentuannya, ada kaidah-kaidah yang perlu untuk dija dijaga. Tidak ditutup ya selama itu adalah perkara yang mendatangkan masalah kepada umat, ya. Melihat kepada apa yang berkaitan dengan bahagian dari daurah kita itu maqasidus syari syariah. Tapi tidak juga dibuka dan dilonggarkan sehingga kemudian masuklah ke dalamnya ahlul fawda, orang-orang yang justru mengacak-acak syariat dengan dua bentuk. Ya, imma dalam bentuk at-talfiq, ya, atau dalam bentuk tatabbu' ruhas. Ya. Imma dengan cara mencari apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, tatabbu' ruhas, cari yang ringan-ringan saja, ya. Atau talfiq, ya, dengan menggabungkan yang tanpa dhabit. Ya, tanpa da dasar ilmu yang benar, ya. Maka ini juga bisa merusak lebih dari apa yang diinginkan dari kemaslah kemaslahatan, ya. Baik. Maka perhatikan mengingatkan ingatkan al-'amal bil rayi as-sahih al-munsajim ma'a syari'ati wa maqasidha al amah amrun wajibun ونحن لا نعرف الحق أو الصواب من بين آراء المجتهدين لانقطاع الوحي فأصبحنا في حل في في حل وسعة ويسر وسماحة في الأخذ بأي رأي اجتهادي صادر من ذي أهلية وملكة اجتهادية مقبولة من العلماء لأن الله تعالى ألزم باتباع أقوال أو فتاوى العلماء من غير تعيين كما صرح بذلك ابن القيم الجوزية في مقدمة كتاب أعلام الموقعين Kemudian beliau memberikan penekanan, penguatan atas apa yang disebutkan dari ya uh, mengikuti hukum hukum ya, fikih secara global adalah wa, wajib ya dan target yang diinginkan tentunya adalah apa yang berkaitan dengan tegaknya agama kita ya maka kemudian boleh meninggalkan pendapat dan istiad seorang alim kepada pendapat dan istiad alim yang lainnya ya beliau tegaskan li'anna al-amala bir-ra'yi sahih karena beramal dengan ra'yu yang benar al-munsajimi yang sejalan selaras harmonis ya dengan ruh syariat dan maqasidiha. Lihat. Inilah kita sebutkan tadi tentang pentingnya pengetahuan akan fikih Islam ini disandingkan dengan pemahaman akan maqasidus syari syariah. Jika tidak, seseorang berbicara tentang fikih buta, ya, akan akan menjadi tujuan dari syariat itu. Sehingga ia menjadikan fikih itu ibarat arkam, nomor-nomor saja ya ibarat alfabet ya susunan huruf-huruf saja yang tidak ada sesuatu makna yang diinginkan di baliknya yang tidak ada tujuan yang diharapkan dengannya jelas ya ya maka itu keliru ya sebagian orang ya ta'abbad bihada dia pun menjadikan itu sebagai suatu ibadah berpegang kepada satu teks tertentu dari perkara fikih Lupa apa yang ada di balik fikih itu dari tujuan. Paham ya? Dari maqasidus syariah yang tinggi. Ya? Sehingga akhirnya kemudian ima yang terjadi jumud ya atau kemudian kelalaian dan pengabaian dari menikmati, merasakan dan memaparkan kepada umat akan keindahan dan kesempurnaan syari syariat. Dianggaplah kalau seperti itu, hanya teks seperti itu, wah dia sudah tidak up, up to date lagi. Ya kan gitu? Iya. Tidak bisa menyelesaikan problematika gitu. Wah, hanya masalah ini saja. Ya. Ini yang terjadi kelalaian karena masalah ini. Ya, maka tidak. Kita dapatkan bahwa ini juga ada porsinya dalam syari syariat. Rokyu dari mana sih? Kemampuan berpikir dan akal, ya enggak? Taib. Syariat diturunkan ya kepada siapa sih? Mukan diwajibkan syariat untuk dilaksanakan oleh siapa? Mukan, mukallaf. Taib. Man huwa mukallaf? Ibrahim. Al-mukallaf. Siapa itu mukallaf? Ya? Taib. Man apa kriterianya? Muslim akil balik, mukallaf orang yang diberikan padanya beban. Ya, minat taklif dimana syak, amru syak, ya kan? Mukallaf adalah orang yang diberikan padanya beban syariat. Siapa mereka? Ayakuna musliman aqilan baligha. Maka di antara pokok penting dari taklif adalah apa? Bera berakal. Ya, dan salah satu sebab diangkatnya taklif, rufil aqlamu an thalathin. Di Diantaranya anil majnun hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia sadar, sembuh. Ya? Maka berarti ada perkara yang diinginkan dengan disebutkannya syarat taklif dengan a, akal. Seandainya royu la majala fi syariah, maka tidak akan ada ketentuan a, akal dalam penetapan beban syariat. Nah, tetapi ar yang dimaksud ar-ra'yu as-sahih. Far-ra'yu thalathatu anwa. Ra'yu ada tiga. Ya, ra'yu sahih, ra'yu yang benar, ra'yu al-batil dan ra'yu al-mustabah alaihi. Ra'yu yang samar. Mungkin difahami bahwa dia batil, mungkin juga difahami bahwa dia itu benar gitu ya. Tetapi kita ingatkan bahwa sesungguhnya roh itu sendiri, ya, roh yang sahih, ya, dia senantiasa ya sesuai dengan roh syariat. Dan di antara tokoh yang paling banyak menyebut tentang hal ini dua tokoh. Siapa dia? Imam Ibn Qayyim dan gurunya yang menjadi peletak dalam perkara ini membahas dengan lugas dan tuntas yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan beliau mengarang kitab khusus tentang masalah ini. Ya, muwafaqah sarih al-aql bisarih an-naql atau kitab daf'u ta'arudi al akli wan naqli menolak pertentangan antara akal dan syari syariat bahwa akal yang sehat ya ra'yu yang sedih, sahih wajih selalu dia sesuai dengan syari syariat. Maka diingatkan ya oleh Syekh, "Li'an al-amala bir-ra'yi sahih al-munsadim ma'ruf syariah wa maqasid al-'amah amrun wajib." Perkara yang diwajibkan. Perkara yang diwajibkan. Wa nahnu la na'rifu al-haqqa was-sawaba min min baini ara'il mujtahidin. Kita tidak tahu ya, kami tidak tahu ya antara hak dan batil itu di antara para di antara pendapat para ulama mustahid secara pasti belum ya. Kenapa? Karena wahyu telah terhenti ya. Sehingga kita pun kemudian dalam keadaan kata Syafi hilin dalam keadaan yang halal, wasi'ah, kelapangan, wayusin kemudahan, wasanah, keluasan untuk mengambil pendapat ijtihadi yang manapun asalkan dia keluar dari ahliyatin wa milkatin ijtihadiyatin makbulatin bainal ulama. Orang yang memiliki keahlian, kemampuan istihadiyah yang mapan yang diterima di kalangan para ulama, ya. Karena Allah tidak mengilzamkan kita mengikuti pendapat atau fatwa dari ulama, ya. Karena kita ya diperintahkan Allah untuk mengikuti pendapat ya atau fatwa ulama tanpa pembatasan, tanpa tayin, tanpa penentu penentuan. Dan ini juga di antara perkara yang diingatkan oleh sebagian ulama yang menulis tentang tarikh tashri al-islami. Di mana sering kita dengarkan dan itulah apa yang mukarrar dalam pembahasan madahibul fuqaha adanya madrasatu ahlul ra'i dengan madrasatu ahlil hadis. Madrasatu ahlil ra'i dengan madrasatu ahlil hadis. Sebagian membagi dengan istilah madrasatu al-fuqaha dengan madrasatu ahlul hadis. Ya. Nah, di mana di antara sebab disebutkannya bahwa mereka digolongkan dari golongan ahlul ra'yi likatsatir ra'yi bainahum. Karena banyak ra'yu. Ya, penggunaan ra'yu dalam pendapat-pendapat mereka ya dalam hukum-hukum yang mereka tetapkan. Ya. Kemudian dengan itu difahamilah ya bahwa tatkala ra'yu perkara yang mazmum tercela ya apalagi dalam kitabullah tentang ayat-ayat Al-Qur'an ya maka kemudian difahami bahwa mereka adalah kalau begitu ulama yang harus ditahdir ya ya mazhab yang harus ditinggalkan dan lain sebagainya ah ini keliru ini keliru ya betul mereka disebut sebagai mazhab ahlul ra'yi tetapi dengan tinjauan yang disebutkan oleh para ulama apa yang disebutkan dari qillatul ahadith ya bukan berarti bahwa di kalangan mereka tidak ada muhaddisin ya tetapi memang ya dibanding madrasah al hadis hadis-hadis yang beredar di antara mereka sedikit tetapi di satu sisi ini bukanlah secara mutlak menunjukkan tangkis bagi mereka ingat itu ya seperti apa yang disebutkan oleh para ulama tentang keadaan dua sahabat Nabi yang berbeda yaitu Abdullah bin Abbas dan Abu Huray, Hurairah. Sering disebutkan bahwa Abu Hurairah adalah Sayyidul Muhaddithin. Kan begitu? Dan bahkan disepakati oleh para ulama. Sayyidul Muhaddithin adalah Abu Hurairah. Ya, beliau lah tajul hufaz. Ya, mahkotanya para hufaz. Ya, Beliau menghafalkan hadis Rasulullah dalam masa empat tahun dari ke keislamannya bersama Nabi SAW. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abdullah bin Abbas, dia pun ketika Rasulullah wafat belum sampai usia ba balik. Hadis-hadis yang dia dengarkan langsung dari Rasulullah SAW yang dia dari Nabi itu Rasulullah yaqulu kada. Ya? Qala Rasulullah kada. Ini hanya beberapa puluh saja. Sebagai bahkan beberapa belas saja. Ya. Kebanyakan riwayat yang didapatkan adalah dari mursal saha sahabi. Riwayat dari kibarus sahabah. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, dari bapaknya, ya. Abbas bin Abdul Muttalib ya ataupun dari sahabat-sahabat yang lainnya kan begitu ya tetapi kita lihat kedudukan yang berbeda di antara kedua keduanya siapa ashabu syura dari sahabat yang diangkat oleh Umar bin Khattab Abu Hurairah atau Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ya ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberikan kekuatan kepada Abdullah bin Abbas untuk menggali rahasia-rahasia syari syariat. Dengan satu dalil yang mampu mengeluarkan begitu banyak hukum dan ketentuan dari apa yang beliau dapatkan dari muamalah beliau dengan para sahabat dan apa yang dapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan nas-nas syariat. Paham ya? ya? Contoh yang sering diingatkan adalah masalah surah al Kautsar. Inna a'tayna kal Kautsar fasalli rabbika wanhar. Ketika sebagian sahabat ya mengingkari keberadaan Abdullah bin Abbas di antara ashabu syura. Orang yang paling muda ketika itu, bayangkan. Hadir bersama orang-orang tua. Dalam majlis musyawarah Umar bin Khattab. Maka diingkari. Maka kemudian beliau datangkan satu hari, ya, Abdullah bin Abbas dan para sahabat tersebut. Bertanyakan kepada mereka tentang makna dari surah Al-Kawthar itu. Maka mereka semua menjawab sesuai apa dan ada, ada dari makna ayat tersebut akan nikmat yang banyak Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dan bahwa karena itu masuklah kemudian manusia ke dalam Islam dengan berduyun-duyun, maka perintahkan Nabi untuk bertasbih dan beristik istighfar. Makna yang benar, paham ya? Tetapi ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, maka dia dengan perkara yang lain. Dia mengatakan kurbu ajali Rasulillah. Ya, anti mainstream kata orang kata gitu ya. Ya, dia menyorot dari sisi yang lain. Uh, ini, ini berarti tugas Rasulullah telah selesai. Ya kan? Disebutkan akan nikmat yang banyak. Manusia berduyun-duyun. Maka itu berarti tugas Rasulullah telah selesai dari menyampaikan syariat, risalah, ya. Dan diperintahkan ia untuk bertasbih kepada beristighfar. Maka ini berarti telah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat ini dia mengetahuinya. Ya. Maka berkata Umar, "Sadaqta, benar engkau wahai Abdullah bin Abbas, tidaklah aku ketahui kecuali seperti apa yang engkau ketahui." Ya. Yang karena itu adalah Rasulullah SAW mentakwil seperti kata Aisyah, karena yu'awil Quran Rasul mentakwilkan Al-Quran menjadikan sebelum awalnya beliau berdoa Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku, Subhana Rabbiyal A'la, wa hamdi ketika sujud, ya menafsirkan, mentakwilkan firman Allah Sabbis rabbikal a'la, ya Subha, fasabbih bi, bi fasabbih bismi rabbikal azim. Tapi ketika akhir-akhir kehidupannya doa beliau berganti. Ya, bagaimana doanya? Subhanakallah hamdika. Allahumma kfirli. Ya? Mentakwilkan ayat tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada tambahan istighfar. Sudah dekat ajal Rasulullah. Dari praktek Rasulullah dia mengambil kesimpulan. Dan dia mengatakan ini tentang dekatnya ajal Rasulullah. Riwayat yang sedikit, tapi ia menggunakan apa yang Allah anugerahkan dari Roh yang sahih ditambah dengan tentu saja yang tidak bisa lepas tentu saja muamalah bin nusus syariah bagaimana dia hidup dengan nas-nas syariat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran bukan hanya kemudian dilantunkan tapi juga kemudian mentadaburinya ya kemudian mendapatkan keterangan hadis-hadis Rasulullah dan mengorek rahasia yang ada di baliknya hingga dia sampai pada satu natijah yang disebutkan dalam kasus yang kelihatan sederhana tapi menunjukkan kepada kita keutamaan Abdullah bin Abbas. Seperti itulah ahlul ra'i dalam hal ini. Tahu ya? Ya, mereka mencoba untuk menyelesaikan problem yang ada dengan dalil-dalil yang mereka dapatkan yang terbatas tadi, ya kan? Dan mencoba untuk menyelesaikan, ya. Karena itu diingatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Raf'ul malam, al betul alam. Bahwa ada seorang pun di antara para ulama Islam yang masyhur lahum bil khair, yang makbul qauluhum fil ummah sengaja menyelisih syari syariat. Paham ya? Tapi mereka dituntut dengan keadaan untuk kemudian menyebutkan perkara-perkara tersebut. Jelas ya? Baik. Demikian pula <clears throat> di antara sebabnya dalam masalah usul kemudian ya, mereka dapatkan fatwa dari para imam ya dari Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau ya lalu mereka kemudian mengumpulkan fatwa-fatwa tersebut dan mencoba menarik benang merah yang ada di antara fatwa-fatwa yang menghubungkan antara fatwa tersebut lalu mereka menuliskan usul ya itulah yang disebut dengan usul usul Hanafi ya usul al-Hanafi ya atau ahlul ra'i yang lawannya yang sebagai pasangannya lebih tepatnya adalah apa? Usul al-jumhur yang disebut juga al-mutakal al-mutakallimun. Ya? Baik. Kalau jumhur atau mutakallim yang disebut mutakallim itu al hadis mereka mengambil apa yang ada dari usul itu dari nas-nas, paham ya? Kalau mereka tidak dari fatwa ulama dari bawah ke atas. Ya. Maka semuanya adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dalam usul. Kita sekarang masalah fikih tentu saja, ya. Maka nah, kita ingatkan ikhwani fi din. Maka ra'yu ini tidak semuanya tercela, tercela. Bahkan ada yang ra'yu yang mahmud. Ya, tidak perlu tambah Abbas. Ya. Mahmud ya terpuji ya yang dia bermanfaat